pertama adalah masalah Sayyidina bolehkah ini pertanyaannya berangkai yang pertama bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan kata Sayyidina terlepas di dalam sholat atau di luar sholat yang penting bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan gelar Sayyidina maka jawabnya adalah mutlak boleh karena Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad ya tentang hadis syafaat Nabi Muhammad menyebutkan ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala fakhr ana sayyidun nas aku sayyidnya manusia jadi yang nggak mau Nabi Muhammad disebut sayyid itu kayaknya bukan manusia karena Nabi Muhammad ngomong ana sayyidun nasi yaumal kiamat ana sayyidu nasi yang enggak mau walau alam nah ini berarti tuannya siapa nanti aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamah di hadis sahih dan itu keluar dari lidah Rasulullah SAW Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis tersebut dan masih banyak riwayat-riwayat ana sayyidu waladi adam wala fakhr aku adalah sayyidnya anak Adam kecuali merasa anaknya apa ya ya pokoknya bukan Adam binatang tidak enak disebut di sini kalau merasa anak Adam Nabi Muhammad adalah say, sayyid jadi kalau menyebut sayyidina Muhammad adalah boleh-boleh saja cuman setelah itu bolehkah kita mengucapkan sayyidina di dalam sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi Muhammad tidak mengajari dengan kalimat sayyidina tapi bolehkah kita menambah sayyidina Muhammad di dalam salawat yang kita baca karena tadi sudah kita jelaskan pada dasarnya mengucapkan sayyidina itu adalah boleh tentu dan itu adalah menunjukkan atau gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di dalam salawat pun kita diperkenankan sebab kalau kita menambahkan sesuatu yang dari diri kita itu yang tidak boleh tapi kita menambahkan sesuatu yang memang Rasulullah pernah menyebut dirinya Allahumma salli ala Nabi Muhammad boleh atau tidak boleh karena Nabi adalah gelar untuk Nabi Allah masalah al Rasul Muhammad boleh dan tidak dilarang karena apa? itu tidak bertentangan karena pada dasarnya menyebut Sayyidina itu adalah boleh cuman permasalahannya nanti di dalam sholat itu loh ini sebagian membahas di sini bolehkah kita menambah Sayyidina di dalam sholat? pertanyaannya adalah apakah zikir-zikir di dalam sholat itu memang sudah seperti itu kalau seandainya ada ditambah sesuatu yang uh, tidak bertentangan maknanya itu dilarang atau tidak apalagi diambil dari riwayat lain jawabnya adalah kisah Sayyidina Abdullah ibn Umar dalam hadis riwayat yang, yang oleh Imam Muslim Sayyidina Abdullah bin Umar itu waktu mengucapkan kalimat tasyahud kan dalam tasawuf itu bunyinya begini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ternyata riwayat sahih dari Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umarnya beliau berkata asyhadu alla ilaha illallah ditambah oleh beliau wahdahu la syarikalah dengan kalimat yang jelas dalam hadis tersebut wa ana zidtuha dan aku tambah ini jadi ada contoh dan dia merasa bahasanya menambah beliau menambah wa anazituha dan tambahannya wa anazituha dan aku tambah jadi asyhadu alla ilaha illallah dan kebetulan ini kisahnya kisah tasyahud yang berani mengatakan yang mengucapkan Sayyidina dalam tahiyat adalah bid'ah berani membid'ahkan Sayyidina Abdullah ibn Umar kalau masalah Abdullah malah lain mana yang lebih utama itu lain cerita akan tapi ini adalah masalah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar waktu bertasyahud beliau tidak seperti yang lainnya kalau yang lainnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan beliau pun dengan terang-terangan mengatakan wa ana dan aku tambah loh kok ada contoh jadi hal semacam ini celah. Jadi hal-hal begitu adalah sederhana. Sederhana. Yang pakai al-sayyidina mangga, yang tidak pakai jadi ya mangga. Karena tidak merusak makna. Dan tidak merubah makna. Dan sayyidina adalah gelar kebesaran Nabi Muhammad. Dan apa yang ditambahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar lebih panjang daripada Sayyidina. Karena wahdahu la syarikalah. Dan dengan terang-terangan wa anazituha. Kalau seandainya beliau diam, tidak mengatakan anak anazituha kalau beliau tidak mengatakan wa anazituha kaidahnya dalam ilmu hadis apa semua omongan sahabat yang tidak ada kesempatan untuk berjihad berkenaan dengan kayak begitu pasti disandarkan ke Rasulullah tapi ternyata tidak beliau dengan terang-terangan mengatakan wa anazituha dalam hadis juga Imam Bukhari melihatkan salah satu sahabat Nabi sholat di belakang Rasulullah waktu itu setelah Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira eh, waktu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd rupanya sahabat Nabi di belakang Pak sami Allahu liman hamidah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih nambah nambah sendiri dari dirinya sampai setelah Assalamualaikum Nabi Muhammad menoleh namanya Rafiq sahabat Nabi ini aku dengar siapa yang tadi menambah tambahan di belakang bingung dipikir bakal dimarahi oleh Rasulullah aku yang menambah setelah itu Nabi Muhammad menjawab inni ra'aitul malaikata yabtadiruna aku melihat malaikat itu bersegera berebut untuk menulis kebaikan yang kau ucapkan loh hadis sahih ini Barangkali mereka mengatakan, oh ini kan dikukuhkan oleh Nabi, namanya takrirnya Nabi. Tapi kembali kepada kisah Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi hal-hal begini ini adalah masalah yang sederhana. Anehnya orang menganggap ini kayak urusan akidah. Sehingga degit-degit Sayyidina Astagfirullahaladzim. Insyaallah, eh? sederhana masalah Sayyidina dan hujahnya sangat kuat ini sangat jelas yang mau pakai Sayyidina pakai Sayyidina kalau tidak pakai Sayyidina adalah hanya sedikitlah mungkin harus bisa menyadari masa menyebut Nabi Muhammad begitu saja menyebut Muhammad sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut di dalam Al-Quran kecuali dengan gelar abdihi kalau Muhammadun tambah Rasulullah nanti pasti ada gelar untuk Nabi Muhammad tidak semata-mata Muhammad tidak ada jadi bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad Tidak akan disebut Nabi Muhammad Kecuali ada gelar setelah atau sebelumnya Kenapa kita tidak meniru itu Memuliakan Nabi Muhammad dengan menyebut Sayyidina Muhammad SAW Cuman kadang orang dengan komentar ekstrim Paling bagusnya adalah niru Nabi Nah kita menyebut Sayyidina juga niru Nabi kok Lalu gimana kesimpulannya? Jangan diributkan Kalau ente nggak mau pakai Sayyidina bagi saya tidak ada masalah yang penting cinta benar ke Rasulullah kalau anda mau pakai dia Sayyidina sudah dijelaskan tadi jadi jangan sampai hal-hal ini menjadi satu permasalahan ya yang yang berat ya di dalam segala zikir pakai Sayyidina Sayyidina Sayyidina kasusnya sama Sayyidina Abdullah bin Umar malah menambah wa ana menambah ah, di dalam tasawuf tersebut